Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hawla quwata illa billah amma ba'd InsyaAllah pada sore hari ini Kita akan melanjutkan Pembacaan dari kitab Tauhid Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di dalam bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab dan kita masuk atau kita mengulang kembali dalil yang ketiga di dalam bab ini ya, dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan al Imam al Bukhari dan al Imam Muslim serta al Imam Tirmidzi dan selain mereka <clears throat> di saya adalah pada halaman 36. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu hafizahullahu rahimahullahu taala An Husain bin Abdurrahman dari Husain bin Abdurrahman ya di dalam syarahnya Husain ini adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in termasuk dari tabi'ut tabi'in yang meninggal pada tahun 136 Hijriah dan usia beliau ketika meninggal adalah 93 tahun. 93 tahun. Kata Hussein, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair." Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah al-imam al-faqih min ajillati ashab Ibn Abbas dari orang-orang pilihan ya orang-orang mulia dari kalangan sahabatnya Ibnu Abbas ini murid-murid senior yang ada kedekatan dengan Ibnu Abbas yang mana Said ini meninggal dibunuh ya oleh Hajjaj ya, seorang pemimpin yang zalim Al-Hajjaj bin Yusuf al tsaqafi pada tahun 90 Hijriah, 95 Hijriah. Ketika itu usianya belum genap 50 tahun Said ini. <clears throat> Kata Hussein, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair." Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala Sa'id berkata, <clears throat> "Ayyukum ra'al kaukaba?" Siapa di antara kalian yang melihat al-kaukab bintang ya, an-najm al-kaukab maknanya an-najm bintang alladzi inqaddal barihah yang jatuh ya bintang jatuh ya tadi malam fakultu maka kata Husain ya kata Husain Ana. Aku. Thumma kultu. Kemudian aku katakan. Amma ini adapun aku. Lam akun fi solatin. Ketika itu tidak dalam kondisi solat. Tidak dalam kondisi solat. Walakinni ludiktu. Akan tetapi ludiktu. Yani aku tersengat. Ya. Disengat oleh kalajengking. Ya. Yang beracun. Ya. Yang dia kemudian tertimpa racunnya. Kala kemudian Said mengatakan, "Fama sona'ta?" Kemudian apa yang kau lakukan? Kultu kata Husain irtaqaitu. itu maknanya talabtu man yurtini. Aku meminta sesok mencari seseorang yang merukyahku. Iya. Aku meminta seseorang atau mencari seseorang yang merukyahku. Arukyah itu sendiri adalah atul Quran. Rukyah itu sendiri definisinya kalian lihat di halaman 38 baris yang keempat. Ya. Kata Syekh Saleh Fauzan, Arukiah adalah adalah atul Quran membaca Al-Quran, wal ad'iyah asyariyah dan doa-doa yang syar'i alal musab bimaradin kepada seorang yang tertimpa sakit wanahwi atau yang sejenisnya. Ya. Kita lanjutkan ke hadis. Qala fama hamalaka ala dhalik. Sa'id mengatakan apa yang membawamu melakukan hal itu? Ya, apa yang membawamu menyebabkan engkau yang melakukan hal itu? Kultu aku katakan kata Husain hadithun haddatsanahu asy'abi. Kata aku, kataku yang membawaku itu adalah satu hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy'abi. Asy'abi kata Syekh Saleh Fauzan adalah ismuhu Amir Ibnu Sarahil Al-Hamdani. Asy'abi ini namanya adalah Amir bin Surah Shurahil Al-Hamdani Wulida fi khilafati Umar Yang mana dia ini, Asyabi ini dilahirkan ketika kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu wa huwa min thiqatit tabi'in dan dia termasuk dari uh, tabi'in yang thiqat yang meninggal pada tahun 103 Hijriah 103 Hijriyah. Iya. Qala wa mahaddathakum Kata Said, apa yang dia ceritakan kepada kalian? Kultu aku katakan, Haddathana an Buraidah bin Husayb. Telah bercerita kepada kami dari Buraidah Ibnul Husayb. Jadi Asy'abi ini mendapatkan hadisnya dari Buraidah Ibnul Husayb. Buraidah sendiri namanya ya Buraidah Ibnul Husayb. Ya. Ibnul Harith Al-Aslami, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang terkenal. Ya, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Anahu qala Buraidah ini mengatakan la ruqyata illa min ainin aw Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau penyakit hummah. Iya. La ruqyata tidak ada ruqyah illa min ainin kecuali dari penyakit ain. Ya. Al ain dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan isobatul ain goyrohu bi'ainihi. Ya, orang yang memandang ini membuat sakit orang yang dia lihat. Adapun hummah kata Syekh Saleh Fauzan sumul akrab wasyabahuha Hummah ini adalah racun dari kala jengking atau yang semisal dengannya. Ya. Kala kata Said Qad asana manintaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik. Sungguh telah bagus seseorang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Iya. Sungguh telah bagus seseorang yang dia beramal dengan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Akan tetapi kata Sa'id telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi berkata Uridat alayyal umamu kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Uridat alayyal umamu ya dinampakkan kepadaku umat-umat kata Syekh Saleh Fauzan qila kana dzalika lailatal Isra ada yang mengatakan bahwasanya kejadian itu adalah ketika malam Al-Isra, ya, ketika dijalankannya Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Ai arahullahu misalaha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi, memperlihatkan kepada Nabi yang semisal dengan umat-umat itu. Idza ja'at yaumal qiyamah apabila umat-umat itu datang nanti pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dinampakkan kepadaku umat-umat maka aku melihat ada seorang nabi wa ma'ahu rahtu dan bersama dia ada ar-rahat ar-rahtu al-jamaah dunal asyarah kata Rasul kata Syekh Saleh Fauzan iya ar-rahtu itu adalah sekelompok orang tetapi kurang dari 10 sekelompok orang ya kurang dari 10 Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Aku juga melihat Nabi yang bersama dia satu dua orang pengikut. Ya, ada seorang Nabi yang punya pengikutnya satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat Nabi tidak ada bersama dia seorang pun. Aku melihat Nabi tidak ada bersama dia seorang pun. Ya. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita kebenaran itu bukan karena banyaknya pengikut. Ya, kebenaran itu bukan karena banyaknya pengikut. Ada nabi yang dia tidak punya pengikut sama sekali dan ini tidak menunjukkan dakwah beliau dakwah yang batil. Iya. Dia adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, tentu dia di atas al-haq. Akan tetapi Allah takdirkan dia tidak mengikuti, tidak diikuti oleh seorang pun. tuh kemudian aku melihat lagi. Faida sawadun awimun tiba-tiba ada sekelompok orang yang banyak ya, sehingga sekelompok itu barakallahu fikum ya nam membentuk warna hitam saking banyaknya orang itu ya Naam, membentuk warna hitam. tuan nahum ummati, sehingga aku mengira mereka itu adalah umatku. fakilali hadamu hada Musa wa qaumuhu. Kemudian dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ternyata umat yang banyak yang dilihat oleh Nabi itu adalah Musa bersama kaumnya. Ini menunjukkan keutamaan Musa yang dia diikuti oleh banyak pengikut. Fanadartu faida sawadun azimun. Kemudian aku melihat lagi. Tiba-tiba ada lagi sekelompok yang sangat banyak. Fakilali hadhihi ummatuk. Kemudian ada yang mengatakan kepadaku bahwasanya ya ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata dan bersama mereka ini ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga bigoiri hisabin wala adabin yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa lagi dihisab dan tanpa ada lagi diadab. Iya. Ya. Jadi tidak ada hisab perhitungan amalan untuk mereka, tidak pula mereka mendapatkan adab ya mereka langsung masuk surga Thumana kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam nahado, nahado itu artinya koma bangkit ya. Fada manzilahu kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya fakhadan nasu fi ulaik manusia pun khada khada itu ya tabahas, saling membahas mereka berselisih ya tentang orang-orang tersebut. Siapa sih yang 70 ribu orang ini kok bisa mereka mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar? Masuk surga tanpa dihisap dan tanpa diadab. Ya. Iya. iya. <clears throat> Faqala ba'duhum sebagian mereka mengatakan fala'allahumul sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka ini, ini 70 ribu orang ini adalah orang-orang yang menemani bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakala ba'duhum sebagian lagi berpendapat fala'alahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam <clears throat> Falam yushriku billahi syai'a dalam kondisi mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya. Ini sebagian lagi pendapatnya demikian. Wa dzakaru dan mereka menyebutkan perkara-perkara lain, ya kemungkinan-kemungkinan lain, ya apa yang menyebabkan 70 ribu orang ini bisa masuk surga tanpa lagi dihisap, tanpa ada lagi proses penghisaban. Mereka tidak diadab, langsung masuk ke dalam surga. Iya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Fa akhbaruhu. Para sahabat pun mengatakan nah, mengabarkan kepada beliau. Ya mengabarkan kalau mereka telah ya berdiskusi ya mencari tahu siapakah 70 ribu orang ini dan ciri-cirinya. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladzina la yash, la yastarkun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladzi mereka ini yaitu 70 ribu orang ini yang langsung dapat tiket masuk surga tanpa hisap, tanpa mampir ke neraka adalah orang-orang yang la yastarkun. Apa makna la yastarkun? La yatlubuna man yurkihim istighnaan aninas la yastarkun maknanya adalah orang-orang yang tidak mencari tidak meminta ya orang lain untuk merukiah mereka ya istighnaan aninas karena mereka ya naam tidak butuh kepada manusia yakni mereka langsung minta kepada Allah akan sakit yang mereka derita untuk disembuhkan dan mereka mencukupkan dirinya dari minta-minta kepada manusia. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya meminta rukyah untuk dirinya sendiri ini makruh. Ya, apabila seseorang sakit, ya, nam, disyariatkan bagi dia untuk merukyah. Akan tetapi diupayakan dia berusaha untuk merukyah dirinya sendiri. Jangan dia meminta kepada orang karena ini hukumnya makruh. Iya, dia telah kehilangan satu kesempatan untuk menjadi seseorang yang masuk surga tanpa hisap tanpa adab. Ini menunjukkan orang yang meminta orang lain untuk merukyah dirinya ada kekurangan pada tauhidnya, ya, ada kekurangan pada tawakalnya. Adapun kalau seandainya ada orang lain yang memintakan rukyah untuk diri dia ini beda lagi. Ya, si A sakit, si B dia meminta kepada C untuk merukyah si A tanpa permintaan si A. Ya, maka yang ini beda lagi. Ya, ini beda lagi dan si B mendapatkan pahala karena dia telah menolong, ya, menjadi perantara ya permintaan tolong ya mencari pencarian manfaat ya untuk si A. Nah, demikian pula si C mendapatkan pahala karena dia telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada saudaranya. Iya, yang dimakruhkan adalah meminta untuk diri sendiri. Iya. Wala tahun dan mereka adalah orang-orang yang tidak yaktawun apa yaktawun la yas'aluna ghairahum ayyakuyahum binar tidak meminta orang lain untuk mengkei mereka dengan api iya kei ruqyah ya ini adalah dua jenis pengobatan iya kan tetapi dua pengobatan ini ya dimakruhkan untuk meminta untuk dirinya sendiri. Ya, tidak. Jadi barakallahu fikum yang kedua ini ciri Orang-orang yang ya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah dia tidak mencari orang lain untuk mengkei diri dia. Kei adalah pengobatan dengan cara menempelkan besi panas. Ya, kei adalah pengobatan dengan cara menempelkan besi yang telah dibakar dengan api untuk kemudian ditempelkan di tubuh dia. Wala yatatayyarun. Dan ciri yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah la yatatayyarun. Maknanya la yatasyaamuna bituyur wa nahwiha. Mereka tidak merasa sial dengan burung ataupun dengan yang semisalnya. Ya, tatayyur ini adalah barakallahu fikum perasaan sial ya yang dia kaitkan sial itu dengan burung. Ya, kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu apabila melihat burung gagak ya atau burung lain yang mereka yakini ini membawa sial ketika mereka lihat maka mereka merasa akan ada kesialan yang menimpa diri mereka iya atau yang lain seperti mereka orang-orang Arab jahiliyah merasa sial ketika masuk bulan Rojab iya bulan Rojab dianggap mereka adalah bulan sial iya barokallahu fikum ini tidak boleh iya merasa sial dengan sesuatu ya barokallahu fikum ya tanpa ada dalil dari nas-nas syar'i, enam ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Iya. Mungkin kalau masyarakat kita merasa sial kalau misalnya ngelindas kucing. Nah, wah, nanti ada sial. Ya ini sesuatu kepercayaan yang tidak didasari dengan dalil. Ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Robnya, kepada penciptanya. Iya. Apa makna tawakal? Tawakal adalah ya'tamidun fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi. Tawakal adalah ya midun fi jami'i umurihim alaihi. Tawakal adalah menyandarkan seluruh urusan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apakah tentang jualannya, ya, rugi dan untungnya, ya, apakah jabatannya naik atau tetapnya atau turunnya, mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah, ya, akan jualan mereka. Iya. Nah, ini tawakal. La ala ghairihi tidak bergantung kepada yang lain wa yufawwiduna umurahum ilaih dan mereka menyandarkan seluruh urusan-urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang menjadi ciri-ciri menjadi ciri-ciri orang-orang yang bisa masuk surga tanpa lagi dihisap, tanpa lagi diadab. Iya. Faqama Ukasha Ukasha Ibnu Mihsan. Kemudian ya, kata Ibnu Abbas berdirilah Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan ya namanya adalah Ukashah bin Mihsan bin Harthan Al-Asadi. Karena minas fil Islam. Ukashah ini termasuk Ukashah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Beliau ikut berhijrah dan ikut pada perang Badar, ini keutamaan Ukasyah, ya. Beliau seorang muhajir, beliau juga seorang yang ikut perang Badar yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga, malu masyitum fakot gufir fakot gufirolakum. Iya. Faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, beramalah semau kamu, aku telah mengampuni dosa kalian. Ya, aku telah mengampuni dosa kalian. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Wa qatala fiha dan ikut berperang padanya. Wastashhada fi qitali riddah dan Ukasyah ini mati syahid. Mati syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Ma'a Khalid ibn al-Walid sanatas sanatasnatain sanatas asyarah wa asyarah. Iya, dia ikut dan dia mati syahid ketika perang melawan orang-orang yang murtad bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Pada tahun 12 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak kabilah-kabilah yang kemudian murtad, ya. Kemudian Abu Bakar pun memerangi mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Islam atau diperangi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Khalid bin Walid untuk membawa pasukan perangnya dan di dalamnya termasuk Ukashah bin Mihson. Kita kembali kepada hadis. Faqama Ukashah bin Mihson. Maka berdirilah Ukashah bin Mihson faqala. Ukashah ini berdiri dan berkata, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum." Doalah kepada Allah wahai Rasul agar menjadikan aku bagian dari mereka ya, agar menjadikan aku bagian dari orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Qala anta minhum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau bagian dari mereka. Ini menunjukkan keutamaan Ukashah bin Mihsan. Ternyata dia termasuk ia satu dari 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkit lagi, berdiri lagi seseorang yang lain. Faqala dia mengatakan ud'ullaha ayaj'alani minhum. Doalah wahai Rasul kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqaka biha ukasyah ukasyah telah mendahuluimu dalam hal itu. yakni barakallahu fikum ya ini adalah bahasa yang lembut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seseorang yang dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Iya. Nah, Rasulullah tidak mencela sahabat tersebut, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia mencukupkan diri dengan mengatakan engkau telah didahului dengan apa? Engkau telah didahului oleh Ukasha. Iya. Taib. Sepertinya hadisnya bisa dipahami dan kita langsung masuk kepada makna global dari hadis ini. Halaman ke-39. Iya. <clears throat> Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya baris ke-12 kalian lihat. Al-ma'na la ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran. Makna global dari hadis ini, Husain bin Abdurrahman mensifati kita hiwar, percakapan. Daro fi majlis Sa'id bin Jubair, percakapan yang terjadi ya. Nam di majlisnya Sa'id bin Jubair bimunasabati inqidadi kaukabin filail ya yang ketika itu bertepatan dengan adanya bintang jatuh di malam harinya ya fa Husain maka Husain pun mengabarkan kepada mereka di majelis tersebut anahu syahada inqidadahu kalau Husain menyaksikan bintang jatuh itu Li lam yakun hina iman karena dia ketika itu tidaklah dalam kondisi tidur. Ya, ketika itu dia tidak dalam kondisi tidur, masih bangun, terjaga. Ila annahu khafa ayudhanna ayadhunnal hadirun annahu mara'an najma illa annahu yusalli. Hanya saja hanya saja dia atau Hussein ini khawatir. Orang-orang yang hadir ketika itu menyangka Hussein melihat bintang itu dalam kondisi dia sholat ya tidaklah dia melihat kecuali karena dia sedang sholat ya dia takut dianggap sedang ibadah padahal ketika itu tidak tidak lagi tidak sedang dalam keadaan ibadah lihat kondisi ulama kita kondisi salafus soleh kita orang-orang soleh kita di awal-awal umat ini iya mereka jangankan ria menunjukkan amalannya kepada manusia ya. dianggap ibadah saja mereka tidak mau dianggap mereka dalam kondisi ibadah padahal mereka tidak dalam keadaan ibadah mereka tidak mau. Iya. Ila anahu khafa. Hanya saja beliau khawatir, takut. Ayadhunnal hadirun. Orang-orang yang hadir ketika itu di majelis itu menyangka annahu an najma, kalau dia tidak melihat bintang illa li anahu yusolli kecuali karena dia sedang sholat. Ya. Fa'arada ayyadfa'a an nafsihi iha abudin lam yaf'alhu. Ya. Maka dia pun menginginkan untuk menolak dari dirinya ini kesan ibadah yang tidak dia lakukan. Dia ingin mengangkat atau menghilangkan kesan kalau dia ini sedang ibadah. Padahal dia tidak melakukannya. Ka'adati salaf ini seperti kebiasaannya salaf. Siapa sih salaf? Salaf ini adalah orang-orang terdahulu. Kalau ditanyakan siapa sih salaf? Iya, salaf itu adalah orang-orang terdahulu dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Iya. Fihirsihim 'alal ikhlas. Ini seperti kebiasaan para salaf, semangatnya mereka untuk ikhlas. Dalam semangatnya mereka untuk ikh, ikhlas. Iya. Fa akhbara bisabab al-haqiqi liyaqadhatihi. Maka dia pun menyebutkan sebab hakiki ya kenapa dia terjaga ketika itu. Wa anahu bisababi isabatin hasolat lahu. Ya, terjaganya dia itu karena sebab dia tertimpa sesuatu ya yakni tersengat kalajeng kalajengking fantaqal al-bahdu ila su'al kemudian pembicaraan pun kemudian berpindah. Pembicaraan yang tadinya terkait dengan bintang jatuh akhirnya berpindah. Ya. Berpindah pembicaraannya kepada apa yang dilakukan Husain ketika dia terse tersengat kala jengking tadi. Fantaqal al-bahdu ila su'ali ya amma sana'a hiyalatil kal isabah. Pembahasan pun berpindah kepada pertanyaan apa yang dilakukan olehnya ketika dia tertimpa hal tersebut. Fa akhbaru annahu alajaha biruqyah. Husain pun mengabarkan kalau dia mengobati sakit tersebut dengan ruqyah. Fasa'alahu Sa'idun an dalilihi asyari. Sa'id kemudian bertanya kepada Husain dalil syar'i ya ala masana atas apa yang dilakukan oleh Husain. Lihat ya para ulama kita jadi ketika ada satu amalan ditanya dalilnya apa kok kamu melakukan ini? Iya. Dan yang melakukan pun dia tidak melakukan sesuatu kecuali dengan da dalil. Iya. Rukyah ini permasalahan agama. Kenapa? Karena pengobatan rukyah adalah pengobatan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh Said, "Apa dalil Anda melakukan hal itu?" Iya. Fadzakara lahu al-haditha al 'anil Rasul fi jawazi ruqyah. Maka Husain pun menyebutkan kepada Said sebuah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat siapa tadi? Buraidah. Dari sahabat siapa? Buraidah Ibnul Husain. Iya. Ya, hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya rukyah Boleh tidak rukyah Boleh. Tetapi yang tidak boleh apa? Meminta untuk diri dia sen sendiri itu ya. Supaya jangan salah ya. Fasawwabahu fi amalihi bidalil. Maka Said pun membenarkan perbuatan Husain dalam amalannya ketika amalannya itu dengan da dalil. Tsumma dzakaralahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian Said pun menyebutkan kepada Husain satu kondisi yang lebih bagus, yang lebih ahsan dibandingkan apa yang Husain lakukan. Nah, Husain tadi kan meminta rukyah ya. Iya, nah sekarang mau diluruskan oleh Said, ya. Kondisi yang lebih bagus dibandingkan dia harus meminta rukyah kepada orang lain untuk diri dia. Wahia taraqi ila kamali tauhid. Iya. Yang mana kondisi ini taraqi bisa mengangkat dia ila kamali tauhid kepada sempurnanya tauhid mengangkat mengangkat dia kepada kesempurnaan tau tauhid bitarkil umuril makruha yakni dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan ma'al hajati ilaiha padahal dia butuh terhadap perkara tersebut iya tawakulan ala Allah kenapa dia harus meninggalkan perkara tersebut padahal dia butuh ini demi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Kahalati sab'in sab'in al-alf. Ini kondisinya seperti kondisi 70 ribu orang alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin. 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa bola diadab. Jadi amalan ini amalan yang bisa menyebabkan seseorang bisa langsung masuk surga haitsu wasafahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka bi annahum yatrukuna ruqyah wal kai tahqiqan litauhid ya mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah meninggalkan pula kai ya, tadi ya pengobatan dengan cara menempelkan besi panas tahqiqan litauhid demi merealisasikan tau tauhid ya Wayahuduna ya'khuduna bisababil akwa dan mereka ketika meninggalkan rukyah meninggalkan kai mereka mengambil sebab yang lebih kuat wahwa tawakul Allah yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka apa merukyah dirinya mereka sendiri. Iya. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an. Dan mereka tidak meminta kepada seorang pun ya Sedikit pun dari rukyah, fama faukoha, apalagi perkara-perkara yang lain. Ya rukyah saja tidak, padahal dia butuh. Iya, apalagi perkara-perkara yang lah, yang lain. Iya. Jadi, naam barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang punya tauhid yang sempur, sempurna. Dia tidak berbuat syirik besar, tidak berbuat syirik kecil, bahkan untuk tawakal kepada orang lain pun mereka tidak ma, tidak mau. Iya, mereka bertawakal murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk perkara-perkara yang mereka butuh pun mereka tinggalkan. Iya. Ma yastafadu apa munasabatul hadis lil bab. Sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Apa korelasi ya, kaitan kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita baca. Bab yang kita baca adalah bab Barang siapa yang merealisasikan mewujudkan tauhid, dia bisa masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Ana fihi syai'an min bayani makna tahqiqi tauhid. Sesungguhnya di dalam hadis ini ada ya sejumlah penjelasan akan makna tauhid, akan makna mewujudkan atau merealisasikan tauhid. Watawa bidalika dan pahala hal itu pahala bagi orang yang bisa merealisasikan tauhid indallahi taala di sisi Allah yang maha tinggi. Iya. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Satu, fadilatus salaf. Hadis ini menunjukkan keutamaan salaf. Keutamaan orang-orang soleh di awal umat i, ini. Ini makna salaf. Apa sih salaf itu? Salaf itu adalah orang-orang pertama di umat ini. Yaitu Rasulullah, para sahabat, ya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wa anna ma yarawnahu minal ayati samawiyah ya. Dan sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang mereka lihat dari tanda-tanda di langit la ya'udunahu adatan. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai sebuah adat, kebiasaan. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai tanda-tanda alam, Ya, tadi kan pembahasannya tentang apa? Bintang ja, tentang bintang jatuh. Iya. Salaf tidak menganggap ini sebagai ya keinginan alam atau tanda-tanda alam. Iya. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah bahkan mereka mengetahui bahwasannya hal itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan bahwasannya ya bintang-bintang di langit itu apa? Satu dari tiga hal ya satu hiasan ya langit yang kedua untuk ya tanda petunjuk arah kemudian yang ketiga apa rujuman lisyayatin untuk melempar syai syaiton iya jadi mereka tidak menganggap hal-hal itu sebagai ya semata-mata kemauan alam atau tanda-tanda alam ya tidak akan tetapi dahulu orang-orang saleh Alim ulama kita menganggap ini semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah keimanan mereka, bertambah ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian pula yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang belakangan ini. Ya, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, terjadi barakallahu fikum banjir yang membinasakan, ya. Yang mana barakallahu fikum hal itu diceritakan di dalam Al-Qur'an ada di antaranya karena azab dari dosa-dosa perbuatan hamba. Ya, kalau seandainya kaum muslimin ingat musibah itu akibat dosa, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka lupa akan hal ini atau tidak tahu akan hal ini peringatan dari Allah, ya, maka sangat kecil kemungkinan yang mereka mau bertaubat dari dosa tersebut. Sehingga musibah akan diikuti dengan musibah yang lain. Adab akan diikuti dengan adab yang lain. Ya, sehingga ini perkara yang perlu untuk diperbaiki. Faidah yang kedua. Hirsus salaf alal ikhlas wa syiddati ibti'adihim anir riya. Faidah yang kedua adalah semangatnya salaf untuk ikhlas. Ya, dan sangat jauhnya mereka dari riya. Jangankan mempernunjukkan amalan. Ya, untuk dia diam dianggap ibadah saja mereka tidak ma tidak mau. Iya, barakallahu fikum. Faidah yang ketiga, Tolabul hujjah ala sihatil madhab wa inayatu salaf bidalil. Faidah yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita tolabul hujjah, meminta dalil, meminta hujjah ala sihatil madhab untuk menunjukkan benarnya satu ya madhab, benarnya satu pendapat ya ketika dia beramal dalilnya apa? Kalau seandainya ada dalilnya, maka dia adalah orang yang benar dalam beramal. Kenapa? Sesuai dengan dalil. Wa inayatu salaf bidalil dan hadis ini juga memberikan faidah kepada kita bagaimana perhatiannya para salaf akan dalil. Ya, akan dalil. Ya, kamu begini mana dalilnya, kamu begitu mana dalilnya, seperti itu. Perkara yang keempat, masyru'iyatul wukuf inda dalil disyariatkannya seseorang untuk beramal dengan dalil. Wal amalu bil ilmi. Ya dan beramal dengan ilmu. Ya. Naam. Jadi hendaknya seorang itu diam ya, berpegang dengan dalil dan beramal dengan ilmunya. Wa ana man amila bima balagahu faqad ahsana. Dan sesungguhnya orang yang beramal dengan apa yang telah sampai dari dia, yakni dia beramal dengan ilmu, Fakod ahsana sungguh dia telah berbuat baik. Yang kelima, tabligul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Yang kelima, hadis ini menunjukkan kepada kita ya, tabligul ilmi hendaknya menyampaikan ilmu itu dengan talatuf, dengan lembah lembut dan dengan hikmah. Lihat Said. Said tadi ketika ingin mengkoreksi Husain bin Abdurrahman tidak dengan menghardik, tidak dengan menyalah-nyalahkan. Iya, tidak kemudian keluar kata-kata kasar, tidak. Tapi Said menasehatinya dengan baik, dengan hikmah. Sungguh telah baik orang yang beramal dengan dalil, tetapi telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi dijelaskan tentang kondisi seseorang yang meminta rukyah untuk diri dirinya. Sementara Hussein, Hussein dia berdalil walaupun Naam barakallahu fikum sesungguhnya dirinya tidak tepat dengan apa yang dia lakukan. Husain mengatakan apa? Membawakan hadis apa? Husain membawakan hadis tidak ada rukyah yang lebih afdal dibanding untuk penyakit ain dan humah. Dan ketika itu Husain telah tersengat humah, racun dari kala jengking. Dengan dalil itu dia menganggap bolehnya minta ruk rukyah. Padahal hadis itu tidak berbicara bolehnya meminta rukyah. Hadis itu mengatakan tidak ada rukyah yang lebih manjur, lebih mujarab kecuali untuk penyakit ain dan penyakit hum, humah. Ya, memang pengobatannya dengan rukyah, tetapi bukan maksudnya meminta rukyah. Pahami ya? Ya. Said ketika ingin mengkoreksi Husain tidak langsung menghardiknya, tidak langsung bicara kasar, tidak langsung mengkoreksi, tidak, akan tetapi dibawa kepada da, dalil. Ini menunjukkan bagaimana metode menyampaikan ilmu. Iya ilmu itu dengan lemah lembut, ilmu itu dengan hikmah, menetapkan sesuatu, menaruh sesuatu pada tempatnya. Faidah yang keenam, ibahatul ruqyah. Di antara faidah hadis ini adalah bolehnya ruqyah. Boleh tidak ruqyah? Jawabannya boleh. Iya, yang tidak boleh apa? Iya, meminta ruqyah untuk diri sendiri. Nah, seperti itu. Iya. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Faedah hadis ini juga adalah membimbing seseorang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih afdol. Ya Husein beramal dengan dalil, tetapi di sana ada perkara yang lebih af afdol. Maka Said pun Said pun mengajak Husein mengajari Husain untuk beramal kepada sesuatu yang lebih af afdol. Iya. Delapan. Fadilatu nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umamu. Ya. Di antara faedah hadis ini adalah keutamaan nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dinampakkan kepada beliau umat-umat ini. Iya. Tadi ketika perjalanan apa? Is Isra. Iya, ketika perjalanan Isra Nabi dilihatkan Naam umat-umat ini Ada Nabi yang bersama sepuluh pengikut Ada Nabi yang bersama satu dua orang pengikut Ada Nabi yang tidak sama sekali punya pengikut Iya Kemudian ditompakkan kepada beliau Umat beliau Sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Sembilan Anal <clears throat> anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim Sesungguhnya para nabi mutafawitun berbeda-beda ya pada jumlah pengikut mereka. Ada yang pengikutnya banyak seperti Musa, ada yang punya pengikut satu dua orang, ada yang pengikutnya sepuluh, ada yang tidak ada sama sekali. Sepuluh. <clears throat> Ar-raddu ala man bil aksar. Hadis ini merupakan bantahan atas orang yang berhujah dengan mayoritas. Ya ketika melihat banyak pengikut dianggap ini ben benar, padahal tidak. Iya, buktinya ada nabi yang tidak punya pengi pengikut. Iya. Apakah nabi kemudian salah? Apa kemudian nabi itu batil? Tidak. Iya. Jadi di dalam hadis ini ada bantahan orang yang berhujah dengan banyaknya pengikut. Wa za'ama anal haqqo mahsurun fihim dan dia menganggap kebenaran itu terbatas hanya pada mereka. Ya karena banyak, maka mereka menganggap kebenaran ada pada mereka. 11 <clears throat> Anal wajiba ittiba'ul haq wa in qalla ahluh. Ini penting. Ini penting. <clears throat> Sesungguhnya yang wajib adalah mengikuti kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Ya, walaupun yang mengikuti sedih sedikit. Iya. Tapi ketika itu adalah sebuah kebenaran maka itu yang wajib untuk diikuti. Iya. <clears throat> Iya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al Islamu goriban." Ya, Nabi mengatakan Islam ini dulu datang pertama kali dalam kondisi asing. Wasayaudu goriban kama bada. Dan nanti Islam ini akan kembali asing sebagaimana dulu dia datang pertama kali. Fatu balil guroba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Orang-orang yang kemudian asing dengan Islamnya. Iya, Allah yuslihuna inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia ada dalam keru kerusakan. Iya. Jadi barakallahu fiikum ya yang wajib bagi setiap kita adalah mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Al-Qur'an, kebenaran itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang ke-12, Fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Musa alaihi salam dan kaumnya. yang mereka termasuk ya yang memiliki pengikut bah, banyak. Ketiga belas, Fadilatu hadhil ummah. Hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini, umat kita, sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahum aktsarul umam ittiba'an li sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam ya jadi dibandingkan Musa umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih banyak jauh lebih besar keempat belas <clears throat> fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya ya hadis ini menunjukkan keutamaan realisasi tauhid dan pahala tauhid yang kelima belas ibahatul munadharah fil ilmi wal mubahathah fin nusus syar'i lil istifadati wa idharil haqqi yang kelima belas ya diperbolehkannya munadharah diskusi dalam ilmu wal mubahathah dan saling membahas pada nas-nas syar'i untuk diambil faidahnya dan untuk menampakkan kebenarannya. Ya, jadi kalau ada satu perkara boleh didiskusikan. Iya, ini maknanya apa? Ini pengertiannya apa? Nah, demikian. Ke-16. Amku ilmi salaf. Hadis ini menunjukkan dalamnya ilmu salaf. Ya, ilmu orang-orang pertama dari umat ini. Lima arifatihim karena mereka ngerti, mereka faham annal madkurina fil hadis bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini ya, siapa mereka orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu orang-orang yang 70 ribu masuk 670 ribu orang masuk surga tanpa hisap tanpa adab perhatikan ya mereka para salaf ini para sahabat nabi ketika diceritakan di antara umat ini ada yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka langsung berpikir, kalau 70 ribu orang ini pasti punya satu amalan. Bukan sekonyong-konyong mereka mendapatkan anugerah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak. Iya. Pasti mereka punya keistimewaan dengan satu amalan. Nah, akhirnya mereka pun membahas apa amalan tersebut. Iya. Ini keutamaan mereka. Ya. Amku ilmi salaf arifatihim. Ya, hadis ini menunjukkan dalamnya ilmu salaf karena mereka mengetahui annal madkurina fil hadis bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini lam yanalu hadhil manzilah mereka tidak akan mendapatkan keutamaan ini kedudukan ini illa bi amal kecuali dengan amalan lihat di antara mereka ada yang mengatakan oh mungkin mereka yang menemani Rasulullah di antara lagi ada yang mengatakan oh mungkin mereka yang lahir sudah Islam sehingga tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Ya, sebutkan perkara-perkara lain. Ya. Jadi dari sini Barokallahu Fikun mengingatkan kepada kita bahwasanya semata-mata nasab itu tidak membuat seseorang lalu menjadi naik kedudukannya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wahai A eh, Afwan kepada Fatimah putrinya, wahai Fatimah, mintalah dari hartaku apa yang kau mau tapi aku tidak bisa mencukupkan engkau dari Allah sedikit pun. Maknanya apa? Kalau untuk urusan harta, Nabi kita Muhammad mungkin bisa mencukupi anaknya. Tapi untuk urusan dia selamat dari adab Allah, dia harus memperjuangkannya sendiri. Dia harus beribadah kepada Allah, dia harus taat kepada Allah. Jangan karena dia putrinya yang dia cintai lalu dia menganggap saya tidak beramal, saya anaknya Nabi. Tidak. Iya. Jadi tidaklah satu kedudukan dalam Islam akan bisa diraih oleh seorang muslim kecuali dengan perjua perjuangan, kecuali dengan amal so, amal soleh. Eh, 17. Hirsus salaf alal khair wal munafasah alal a'mali salihah. Hadis ini juga menunjukkan betapa semangatnya salaf untuk kebaikan dan mereka berlomba-lomba akan amalan soleh berlomba-lomba atas amalan so, soleh. Ke-18, ana tarkar ruqyah wal kai min tahqiqi tauhid. Sesungguhnya meninggalkan ruqyah dan meninggalkan kai termasuk dari realisasi tauhid. Ke-19, talabu du'a minal fadil fi hayatihi. Bolehnya meminta doa dari orang yang punya keutamaan semasa dia hidup. Ya, kayak tadi Ukasyah. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku dijadikan seperti mereka, bagian dari mereka. Maka Ukasyah pun mendapatkan keutamaan tersebut. Kedua puluh, alamun min alami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada tanda dari tanda ketanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam atau yang kita sebut dengan mukjizat. Dalam hadis ini ada mukjizat Nabi itu akhbarok ketika beliau mengabarkan anna Ukasyah minas sab'in bahwasanya Ukasyah ini termasuk dari 70 ribu orang alladzina yadkhuluna jannah bila hisab yang akan masuk surga tanpa hisab wala adab dan tanpa adab fakutila syahidan fi hurubi riddah maka akhirnya Ukasyah ini pun mati syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad radhiyallahu anhu Allah meridhoi Ukasyah ke-21. Fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan Ukasyah bin Mihsan yang Allah ridai dia. Ke-22, istimalul ma'arid, ya menggunakan ma'arid, bahasa-bahasa kiasan. Wa husnu khuluqihi dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yakul lirajulil akhar lasta minhum. Ketika Nabi mengatakan kepada orang yang minta seperti Ukasyah, Nabi tidak mengatakan apa? Engkau bukan dari mereka. Oh, ini kan bahasanya kejam ya, menohok. Tapi Nabi tidak menggunakan kalimat itu. Nabi menggunakan kalimat lain yang amat halus. Ya, engkau sudah didahului Uka Ukasyah. Iya. Ke-23, syaddud ya dalam hadis ini ada pelajaran mencegah pintu-pintu kejelekan li yakuma man laisa ahlan fayurad. Ya, ketika Nabi mengatakan engkau telah didahului Ukasyah, maka orang lain pun tidak berdiri. Orang yang lain juga tidak berani untuk berdiri, berdiri karena yang pertama tadi sudah tidak bisa dapat karena kedahuluan Ukah Ukasyah. Ini dikatakan oleh para ulama Nabi Shallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu ya kejelekan agar jangan sampai berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi padahal mereka orang yang tidak pantas mendapatkan keutamaan ini. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada yang kedua tadi, engkau telah didahului oleh Ukasha. Iya. Wallahu a'lam Allah yang lebih tahu. Ya, ini yang kita baca barakallahu fiik dan selesai kita dari bab ini. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Insyaallah kita masuk pada bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang.